Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah al baquniyah setelah kita kemarin membaca kisahnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bagaimana kekuatan hafalan beliau yang sangat luar biasa barakallahu fikum dan dinukilkan dalam sejarah beliau yang beliau hafal itu enggak sembarangan bukan hanya seribu dua ribu tapi ratusan ribu hadis namanya seratus ribu hadis yang sahih dan 200 ribu hadis yang tidak sahih. Hingga ketika beliau diuji di Baghdad, ketika beliau datang ke Baghdad, orang-orang pakar hadis pun berkumpul. Eh, sepuluh orang setiap orang menyodorkan berapa hadis kemarin? Sepuluh hadis, totalnya 100 hadis dibolak-balik sanatnya. Imam Bukhari sejak awal sanat dibacakan cuma mengatakan la arifu aku nggak tahu. Sampai akhirnya apa? 100 hadis yang dibolak-balik sanatnya tadi itu dibaca sampai selesai akhirnya orang-orang pun berdiri kaget ini bagaimana Imam Bukhari ini katanya Imam Muhaddis kok nggak tahu apa-apa ternyata Imam Bukhari mengatakan aku nggak tahu kalau sanadnya seperti itu itu yang aku tahu sanad yang kamu sebutkan haddatsana fulan haddatsana alan sanad yang dibulak-balik itu diulangi lagi Imam Bukhari itu keliru paham ya yang benar seperti ini haddatsana fulan haddatsana alan paham ya yang keliru pun diulangi lagi plus dibenarkan. Masya Allah. Akhirnya mereka barulah kagum ternyata benar-benar. Nah Imam Bukhari, nah barakallahu fikum, muhaddis zabanul Hifat gunungnya hafalan. Kita lihat berikutnya. Qala al-mu'alifu asabahullah fahada nusammihi qalba isnadil matan. Ini masih dalam keadaan apa? Pembahasan mengenai maklub. Yang seperti ini dinamakan dengan apa? Qalba isnadil matan. Membalikkan, menukar sanat matan jadi terkadang yang namanya oknum-oknum itu kan banyak gitu loh. Jadi dia pengennya biar hadis itu nampak bagus, dicomotkan, diambilkan dari apa? Sanat yang lain. Sanatnya diambil semuanya, full. Dipindahkan ke matan hadis itu. Orang lihat sanatnya, Masya Allah dalam sanatnya semuanya perawinya tikoh ini. Tapi ternyata hadisnya apa? Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Wah, ini berarti hadisnya palsu. Kalau orang yang pakar hadis tahu ini palsu walaupun syaratnya bagus. Oh, berarti ini ada yang melakukan apa? Qalbul isnad. Ada yang melakukan apa? Pemindahan sanad tadi itu. Mahum. Nah, Allah mustahil kita lihat sini. Yakni an turakkiba isnada matni ala matn akhar. Maksudnya engkau itu menyusun eh, meletakkan satu sanad kepada suatu matan ke matan yang lain. Sanad suatu matan diambil sanadnya tok Sanatnya ini diletakkan di matan yang lain. Paham belum? Contohnya gini. Kan kalau kita telusuri hadis innamal a'malu binniyat ada sanatnya enggak? Ada sanatnya. Hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fa raddun ada sanatnya enggak? Nah, sanat yang dipakai untuk hadis innamal a'malu binniyat dipindahkan ke hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fa raddun. Itu namanya qalbu isnad. Paham ya? Menukar atau memindahkan sanat kepada apa matan yang lain gitu loh Allah musta'an kita lihat wal ghalib annahu la yaqa illa li ikhtibar seringnya ini enggak terjadi kecuali hanya dalam rangka apa tadi menguji mengetes seperti yang dilakukan oleh siapa para ulama Baghdad yaitu menguji dan mengetes Imam Al-Bukhari. Naam. qad yaqa'u ghishan, terkadang juga ada juga yang melakukan hal ini. Nah, barakallahu fikum terjatuh dalam keadaan itu ghis itu penipuan, menipu bihaitsu yuridu ar-rajul an yurawwij al-hadis. Tujuannya orang tersebut, perawi tersebut, orang tersebut tujuannya apa? Ingin merusak hadis, mencampur adukkan hadis. nah Menyamarkan hadis. Lakin yakun isnaduhu saqitan. Akan tetapi ketika dia ingin menyamarkan hadis tadi itu, sanadnya ternyata apa? Saqitan. Ada yang sakat, ada yang putus, ada yang cacat. Yakni kulluhum du'afa. Contohnya gini. Jadi dia ingin menyamakan suatu hadis, tapi orang biar nggak tahu. Ya, sanatnya tadi kan ketahuan kalau sanatnya semuanya perawinya itu lemah. Biar nggak tahu, sanatnya dibuang sama dia, diganti sanat yang sahih. Tamlum, Akhirnya kan menghukum hadisnya sahih ini. Nah kenapa? Rijaluhu rijaluh sahih. Para perawinya sahih semuanya. Para perawinya sifat semuanya. Padahal kalau ditelusuri ternyata apa? Mensuri tadi itu. Sanat hadis lain diambil dipakai untuk hadis yang tidak tadi itu. Paham? Ya, kita lihat di sini. Fayati bi isnadin haditsin sahih wa yuraqibuhu alaih. Maka dia mendatangkan sanad hadis yang sahih, sanad hadis yang sahih dia datangkan dia ambil wa yuraqibuhu alaih. Akhirnya dia pasang kepada matan yang lain, gitu loh. Nah, huwa naw'un tadlis. Ini sebenarnya juga salah satu jenis daripada tadlis. belum? lakinahu bi tariqin akhar tapi dengan cara yang lain. Contohnya, na barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam, motornya sebenarnya itu motor biasa saja motornya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum motornya motor Astrea Grand, biar nampak NMAX gitu ya. Nah, barakallahu fikum dipotong separuh, ya separuh digabung dengan apa? Motor NMAX itu, Yamaha NMAX gitu ya. Nah, barakallahu fikum biar nampaknya apa? NMAX itu. Padahal kalau dilihat dari belakang Astrea Grand. Paham ya? Itu termasuk tablis enggak seperti itu? Tablis. Kalau misalnya jadikan satu, Yamaha NMAX kan bagus. Tapi sama dia dicomot yang eh, yang depannya tok, dipotong gitu, sambung dengan grand Paham ya? <coughs> Karena anak pernah lihat ya orang yang namanya orang macam-macam itu ya di pinggir jalan itu ya Allah musta'an. Jadi belakangnya itu astrea grand, depannya itu NMAX. Nah, yang potongan satunya digabungkan. Setangnya Astrea grand, belakangnya NMAX gitu. Macam-macam orang itu ya Allah musta'an. Nah, maksudnya itu termasuk kalau saat itu tujuannya agar Nah barakallahu fikum untuk mengelabui tentang semisalnya termasuk tadlis termasuk tadnis Allahul musta'an na'am wa hunaka qismun akhar wa qalbul matan ya ini juga kasus kasus lagi nih ya di sana ada jenis yang lain yaitu membalikkan atau menukar matan maksudnya sanatnya sudah sanat yang sahih sanatnya sanat yang dhaif tapi matannya sahih diambil comot itu ditukar wa hadzal ladzi ya'tani bihil fuqaha inilah yang para ahli fikih itu perhatian penuh dengannya Ahlu fikih perhatian penuh dengan masalah ini. Wa amma qalbul isnad ya'tani bihil muhaddisun. Kalau cuman terbalik sanatnya itu yang bisa meneliti, ngecek itu para ahli hadis. Paham ya? Karena ahli hadis takarnya. Yang ngecek, oh, ini terbalik ini sanatnya enggak mungkin sanat seperti ini. Tapi kalau masalah matan kok terbalik matanya, itu biasanya yang perhatian penuh adalah ahlu ahli fikih itu fuqaha. Kenapa? Li'annahum yang duruna ila sanad hal huwa sahih? Karena ahli hadis itu yang dilihat sanatnya. Sanadnya sahih enggak ini? Siapa perawinya? Si fulan, sahih enggak? atau tidak? Atau dhaif? Dicek dulu kalau ahli hadis. Wa hal yasihu bihi al-hadits am la? Hadisnya sahih atau tidak? Tapi kalau ahli fikih itu seringnya yang penting ada hadis diambil. Seringnya. Oleh karena itu para ulama sampai mengatakan apa? Kullu muhadditsin faqihun wa laisa kullu faqihin muhadditsa. Itu kaidahnya. Kullu muhadditsin faqihun wa sa, kullu faqihin muhaddisa. Setiap muhaddis itu biasanya faqih dia. Kenapa? Karena dia tidaklah mengeluarkan suatu hadis kecuali yang sahih. Dan tidak setiap orang yang faqih, yang paham masalah fikih, itu muhaddis. Kenapa? Karena terkadang dia faqih, fikihnya Masya Allah, tapi menggunakan hadis yang dhaif. Paham belum? Karena dia nggak bisa meneliti, ngecek sanatnya gitu loh. Paham maksudnya? Jadi benar sekali kalau Nah barakallahu fikum kalau cuma al-faqih itu beda dengan al-muhaddis. Kalau qala al-'allama asy al-muhaddits itu biasanya enggak perlu antum sebut al itu kalau muhaddits itu seringnya fakih. Kenapa demikian? Karena dia tidaklah menghukumi suatu hadis kecuali hadis yang sahih itu loh, yang dia gunakan tadi. Tapi kalau ahlu fikih, fakih itu memang faqih dia, memahami masya Allah, memahamkan enggak usah nanya sudah. Tapi hadisnya terkadang dipakai hadis dhaif. Paham ya? Kita ini wajib menuntut ilmu, mencari ilmu itu wajib. Bahkan kita mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Pakai dia menyampaikannya. Tapi hadisnya palsu. Paham belum? Tapi kalau ahlul hadis dia hati-hati. Mencari ilmu wajib lelaki dan wanita. Dalilnya ngecek dulu hadis yang sahih mana. Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Jadi memang perbedaannya itu perbedaannya. Ahlul hadis dengan ahlul fikih. Nah, barakallahu fikum. Wa amal fuqaha fayatanuna biqalbil matan. Adapun ahlul fikih itu mereka perhatiannya pada apa? Terbaliknya matan li'annahu huwal ladzi yataghayyar bihil hukm karena apa karena terbaliknya matan itulah yang apa yang biasanya mengubah hukum contohnya apa kemarin itu hatta la ta'lam yang hatta la ta'lam yaminuhu ma tufiq shimaluh hingga tangan kanannya itu enggak tahu yang diinfakkan tangan kirinya terbalik enggak hingga tangan kanannya enggak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kirinya terbalik enggak terbalik kalau ahli fikih pakarnya itu wah ini terbalik ini masa yang eh, masa yang yang bersedekah itu tangan kirinya. Yang benar itu hatta la ta'lam shimaluhu matunfik yaminuh. Oh, yang benar itu hingga tangan kirinya enggak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Benar, gitu loh. Ini yang fokus bahas masalah itu ahlu fikih. Haitsu inna haula'i duruna ila dalalah. Karena ahlu fikih itu mereka melihat kepada ad-dalalah yang ditunjukkan pada lafaz mata tersebut. Wah, ini enggak cocok ini masa sih yang bersedekah tangan kirinya. Nah, gitu kan itu dicek lagi ternyata terbalik. Wa qalbul matni yahsulu min ba'd ar-ruwati tanqalibu alaihimul mutun fayarwuna ba'd al-ahadits ala ghairi wajhiha. Terbaliknya matan itu terjadi dari sebagian para perawi. Nah, yang matan-matan mereka apa terbalik. Akhirnya mereka meriwayatkan sebagian hadis dalam keadaan apa? Sudah terbalik terlebih dahulu. Paham belum? Jadi mereka sudah ter, meriwayatkan dalam keadaan sudah terbalik gitu loh. Kadang seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Kita ambil satu aja contohnya biar nanti antum paham. Min dalika mathalan hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadits. Di dalamnya terdapat apa? Fihi wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha di antaranya seorang laki-laki yang dia itu bersedekah dengan suatu sedekah wa fa akhfaha akhirnya dia menyembunyikannya nah barakallahu fikum menyembunyikan sedekah tersebut na'am eh na'am barakallahu fikum eh wa na'am hingga apa barakallahu fikum hingga la ta'lam hatta la ta'lam shimaluhu ma tawfiq hingga tangan kirinya itu ini hingga tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya ini yang benar ini yang benar karena yang ma'ruf itu orang sedekah pakai tangan kiri atau kanan eh? kanan jarang sekali orang sedekah nih Pak eh, ya ini jarang sekali tangan kanan nah ya nah faqala faqalabahu ba'dur ruwat akhirnya sebagian perawi itu membaliknya faqal seraya berkata hatta la ta'lam yaminuhu ma tawfiq shimalu ini yang terbalik. Hingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kirinya. Fahada maklubun ini namanya terbalik. Li'annahu ja'ala al-yamin shimalan wa shimal yaminan. Karena perawi tersebut menjadikan tangan kanan tangan kiri, menjadikan tangan kiri tangan kanan. Nasallahu alaihi wasallam afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.